Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin jamaah Masjid Baitul Ihsan Rahimahullah Alhamdulillah kita semua telah menyelesaikan sholat Jumat pada siang hari ini Sebagaimana yang telah kami janjikan pada usai ayat sholat Jumat Kita akan melakukan pendalaman atau sesi pendalaman materi khutbah Jumat siang hari ini bersama beliau Ustaz Dr. Syafi Adelio dengan tema syariahnya. Beliau tadi telah menyampaikan mengenai syariah itu indah, syariah itu universal. Dari materi Jumat yang menarik tadi mungkin hadirin yang ada di sini telah menyimpan atau menyiapkan pertanyaan. Untuk itu kami persilahkan uh, hadirin untuk uh, bertanya. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit Eh, nanti akan langsung dijawab oleh beliau Ustaz Dr. Syafi Antonia. Baiklah langsung saja Bapak hadirin yang ada di sini ada pertanyaan? Ya, Bapak. Eh, Assalamualaikum Pak Ustaz uh, Saya mau nanyakan sistem ekonomi syariah itu e, ada dasarnya haram dan hal. Dasarnya itu haram dan hal. Nah, yang saya tanyakan mengenai riba. Jadi kalau bunga bank itu e, misalnya e, di syariah juga saya lihat masih ada patokan sebesar sampai 9% itu gimana Pak? Ya, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertanyaan yang kedua, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apakah hukum syariah di BI ini sudah disahkan seperti bank konvensional itu? Itu aja pertanyaan saya. Baik, satu lagi. Silakan. Mengenai Ustaz penggunaan mata uang dinar juga ada versi elektronisnya itu itu kalau perkembangan Indonesia seperti apa di gold atau di dinar bisa lebih keras lagi uh, tiga dulu ya uh, saya ingin berdiri dan kelihatan belakang terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu berkaitan dengan syariah finance ini kita harus berterima kasih ke Bank Indonesia berterima kasih ke Direktorat perbankan syariah demikian juga dengan Departemen Keuangan yang Alhamdulillah sudah sangat baik dan sangat gencar mengembangkannya kita pasti akan lebih gembira lagi jikalau departemen-departemen yang lain juga sama semangatnya sampai saat ini mungkin departemen yang lain masih wait and see atau relatif pasif Sesungguhnya kalau kita ditanya tentang syariah ini Jawabannya adalah It is a must, not a choice Allah tidak memaksa kita untuk menjadi muslim Bapak-bapak tidak dipaksa sama Allah untuk menjadi muslim Mau jadi apa aja silahkan Mau jadi Buddha, Protestan, Hindu, Kristen, ateis pun no problem hmm. Allah tidak akan bertambah kekuasaan dan ke megahannya dengan sujudnya kita. Dan Allah tidak akan menjadi hina karena kita mungkar kepadanya. Kenapa? Karena Allah itu begitu besar, begitu berkuasa, kita begitu kecil. Saya berikan satu contoh sebelum masuk ke syariah. Bumi ini besar, tapi ketika kita naik 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 100 kilo di atas keluar atmosfer bumi jadi kecil melihat matahari jadi kecil kemudian ke galaksi Milky Way bumi jadi kecil kalau kita masuk ke Andromeda maka bumi jadi debu ketika kita melihat super cluster dan sub cluster melihat nova dan nebula maka Milky Way dan Andromeda menjadi debu Nah ketika Andromeda dan Milky Way itu menjadi debu Lantas si Antonio ini yang gak sujud gak kelihatan lagi Maka jika se-Indonesia ini gak sujud gak kelihatan Makanya kalau kita pun tidak masuk Islam Allah gak berkurang kekuasaan. Nah tetapi Once we say Asyadu an la ilaha wa Rasulullah We have to be committed Sekali kita masuk Islam, memeluk Islam, kita kudu istiqomah. Nah, jadi syariah ini bukan pilihan. Kalau nggak mau, seperti gini, Bapak Ibu bekerja di BI, itu choice. Bisa aja Bapak bekerja di Citibank, bekerja di Pemda, jadi wirausaha. Tapi jika sekali jadi karyawan BI, kudu masuk jam 7. Nggak bisa masuk jam 9. Nah, Ketika kita sudah menjadi muslim, kita juga jadi wajib mengambil syariah ini seutuhnya dalam pendidikan, dalam hukum, termasuk dalam sosial dan ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini, syariah ini ekonomi syariah ini bukan bank syariah. Ekonomi syariah bukan aturan syariah. Tetapi every single aspect in production, distribution, marketing, finance, based on Islamic values derived from Al-Quran and authentic Sunnah is Islamic economics. Jadi syariah ini mencakup aspek produksi, distribusi, aspek moneter, aspek finance, aspek marketing. Yang baru bisa kita syariahin cuma sedikit, yaitu finance-nya doang. Itu pun hanya banking aja. Capital marketnya masih hutan belantara. Jelas dalam proses kita menuju ke sana masih banyak kendala, termasuk kendala hati kita yang belum mau apalagi kendala infrastruktur hukum, kendala infrastruktur instrumen itu masih banyak kendala. Jadi kalau seandainya Islam itu hanya diarabkan dan ditambah al, jawabannya salah. Karena jika zina juga azina juga salah juga. Khomer juga namanya al khomer itu tidak menjadi syariah. Oke. Okay? Nah, kenapa kita sebutkan nama produk aslinya seperti morobaha, syirkatul inang, syirkatul wujud, syirkatul abdan karena jika kalau diterjemahkan bagus, cuman kadang-kadang namanya nggak Abdul. Coba terjemahin Facebook. Facebook terjemahin apa Facebook? Hah? Buku muka. Oke, mari kita berbuku muka, berbuku muka. Kan nggak? Nggak itu nggak lucu gitu. Coba diterjemahin BlackBerry. Berry yang hitam. Ya nggak Abdul juga. Nah kalau syariah ini kita tidak mau belajar bahasa Arab tapi ingin mudahnya saja, ya bisa sih. Tetapi kadang-kadang semangatnya nggak dapat. Ramadan kita terjemahkan menjadi apa? Bulan puasa, ya boleh saja sih puasa, tetapi Hindu juga punya puasa. Orang Kristen juga ada puasa, tetapi kalau kita sebut Ramadan itu lengkap. Dari mulai sahurnya, buka puasanya, ada terawihnya, ada menahan ini, menahan itunya lebih lengkap. Indonesia e, bersyukur e, bank Islam sudah lumayan baik, ada undang-undangnya, ada undang suku, ada BI yang begitu mendorong. Walaupun kita belum bisa bicara banyak tentang berapa market share karena masih 2% sekian. Tapi kita masih harus terus berjalan. Kendala banyak termasuk umat Islam yang belum mau ke syariah. Itu kendala terbesar dan kiai-kiai juga eh, kadang-kadang pondok pesantrennya banknya bukan syariah juga itu juga kendala di perguruan tinggi sudah mulai ada tapi masih belum full sebagai satu disiplin nah ketika kita masih banyak keterbatasan otomatis di luar pun masih banyak keterbatasan termasuk para teller customer service-nya kalau dilangin juga masih belum pas ya kalau memang dia belajar yang konvensional begitu lama, dicelup syariah hanya dua minggu, otomatis otaknya menjadi riba. <laughs> Ini juga keterbatasan kita juga, apalagi kalau akhir tadi masuk ke sistem uang. E, sistem uang negara-negara Muslim juga masih belum strong. Oke, harusnya kita bisa. Kenapa? Saya mungkin tutup dengan ini. E, kita diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala e, satu sejarah yang sangat kaya dengan monetary system. Dan Islam sudah memberikan kontribusinya dengan gold dinar. Dan ini sudah dipakai oleh dunia 3.500 tahun. Sampai 1971 Bretton Woods Agreement mendetach melepaskan dolar Amerika dari backup mark. Saat itulah kita menjadi limbung dan bertambah limbung lagi ketika banyak derivatif seperti CDOs collateralized debt obligations, CFOs collateralized synthetic obligations. Jadi kita membuat satu derivatif di atas derivatif di atas derivatif yang ada lainnya adalah lemah yaitu subprime kredit-kredit KPR yang macet. Otomatis ketika dari sini subprime alias macet dibuat rating, dibuat derivatif, dibuat lagi sintetiknya di atas maka kita sudah melewati ambang batas kemampuan financial sector. Itulah yang terjadi bubble. Nah, ketika ini terjadi, yang rugi adalah rakyatnya karena termasuk Amerika sendiri dibebankan ke pajak rakyatnya. Kita melihat EIG eh, eh, sudah dibantu sekian miliar dolar, para CEO-nya mengambil 125 dolar untuk bonusnya. Subhanallah. Padahal perusahaan rugi. Nah, secara e, keuangan syariah ini menunjukkan kita bisa kuat di sisi currency, yaitu dikaitkan dengan emas. Dan ini bukan utopia, bukan cerita. Ini sudah sejarah. Saya ingin buktikan bahwa Inggris pada tahun 700 mata uangnya dinar. Coba nanti dibuka di Wikipedia, e, search namanya OFA, O F F A si Raja Opa ini mata uangnya kayak rupiah hari ini. Limbung. Melihat Andalusia kuat, melihat Irak kuat, Baghdad kuat, apa sih mata uangnya? Ketemulah dinar. Nanti nah, Opa ini minta izin ke penguasa muslim agar di Mercia, di Wales, mata uangnya dinar. Jadilah Mercia itu mata uangnya dinar ada dinar asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna rasulullah satu dinar di sebaliknya ada gambar si Opa, Raja Opa dengan tiga salib. Jadi eh, ini agak aneh dalam sejarah ini luar biasa. Jadi gambarnya syahadah, di sininya gambar Raja Opa dengan salib. Tapi mereka mengikuti aturan dinar e, kenapa ini indah? Indah kalau kita tidak usah nuker duit. Sekarang bapak bapak mau haji nuker duit ke real, balik lagi ke rupiah tekor. Mau ke Malaysia tuh ringgit, balik lagi rupiah tekor. Bayangkan jika kita jual beli sama Iran, nggak nuker duit. Jual beli sama Pakistan nggak nuker duit. Jual beli sama Brunei nggak nuker duit, sama Yaman nggak nuker duit. 1,3 miliar orang transaksi nggak nuker duit betapa efisien kita. Eropa sudah sadar nih hari ini. Makanya mereka membuat euro. Karena jika ke Copenhagen, mau ke Brussels, mau ke Swedia, nuker setiap dua jam sekali, tepat tuh dia di sini. Coba aja, bapak-bapak yang sering ke Eropa, nuker tiap naik uh, Euro train, kereta api Eropa, nuker tiap dua jam sebelum ada Euro. Tekor lagi kita mereka sadar kalau kita nuker tiap dua jam dalam satu hari kita melewati tiga negara kita tekor akhirnya mereka melupakan konflik politik mereka menyatukan dalam euro cuman masih kertas juga tetapi kalau dari mulai Maroko, Aljazair, Tunis, Mesir, Saudi Arabia, Sudan, Kuwait sampai Indonesia mata uangnya satu dan kita nggak usah nuker duit Amerika mau beli minyak boleh pakai dinar. Inggris mau beli sawit boleh pakai dinar. Enggak, enggak kita jual. Mereka masih ikut. Kita tidak mau menzolimi, cuman kita tidak mau dizolimi. Kita tidak mau menzolimi, cuman kita tidak mau dizolimi. Eropa sekarang seperti itu. Amerika nggak bisa menjajah, tapi mereka bersatu. Nah, jika ada blok euro, ada blok dinar, nanti ada blok yuan. Eh, Amerika tinggal dagang sama Kanada saja. Ketika akan berhubungan dengan kita, kita punya strong currency. Kita nggak mau perang ya, tapi kita hanya ingin strong ekonomi. Insya Allah umat Islam positioningnya kuat. Dan ini bisa. Eh, Eropa sudah bisa, dengan segala perbedaannya tuh ada beberapa belas tahun mereka proses harusnya kita bisa. Nah tetapi sebelum sampai ke tataran oki, ke tataran politik, kesadaran yang dahulu kita harus bangun. Saya yakin ini nggak bakalan kecapaian di zaman saya, nggak bakalan kecapaian di zaman anak saya, nggak apa-apa di zaman cucu kita. Tapi satu saat nanti cucu-cucu kita akan mengatakan Wahai kakenda yang ada di alam kubur Alhamdulillah cucu kakek sudah bisa melihat Mata uang umat Islam itu satu Dan kita bisa ke Yaman tanpa tukar duit Dan kita bisa ke Maroko tanpa tukar duit Dan umat Islam menjadi satu blok ekonomi yang kuat Dan semua ada kita Masyarakat, bauksit, mangan, sawit, bara, gas, kita semua punya dan orang lain beli dari kita. Nah, jadi inilah kekuatan ekonomi yang bisa membantu kekuatan dakwah. Kekuatan ekonomi yang bisa membantu kekuatan pendidikan. Nah, cuma mungkin kita harus menyadari. Nah, hari ini dinar itu bukan kita bawa-bawa dalam goncengan kantong, tapi sudah bisa deposit, kemudian kita pakai kartu smart. Kalau kita belanja cuma digesek aja, berkurangnya di sana. Nah inilah e, beberapa teknologi sangat memungkinkan kita bisa melakukan transaksi ini. Dan ini adalah rahmat dari syariah, rahmat dari e, Islam. Masih banyak kekurangan, tetapi e, ketika Eropa dan Amerika sedang kelimpungan, alangkah indahnya jika kita memberi mereka solusi. Alangkah nah, indahnya ketika eh, capital market lagi susah, kita memberikan solusi. Jadi Islam solusinya bukan hanya sholat yang itu penting, tetapi ternyata orang tidak akan bisa sholat kalau perutnya lapar. Orang tidak akan bisa sholat jikalau eh, bayaran rumah sakitnya belum dibayar. Islam mengharuskan kita sholat dalam keadaan khusyuk, tidak terlalu banyak hutang dan anak kita bisa keluar dari rumah sakit. Itulah mungkin kenapa zakat kekuatan ekonomi menjadi satu rukun yang ada dalam Islam. Mungkin saya jawab sekaligus eh, tadi semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Namanya juga eh, kita berijian bersama. Bila itu begitu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang tadi telah kita